تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده Masya Allah Ta'ala bentuk larangan secara mutlak itu menunjukkan keharaman dan rusaknya sesuatu yang dilarang tersebut. Ya, jadi ada dua. Yang pertama haram, yang kedua fasad. Ya. Apa dalilnya? Kata beliau, "Famin adillati 'ala annaha taqtadi at-tahrima qawluhu ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu nahakum anhu fantahu." Surah Al-Hasyr ayat 7. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya larangan itu menunjukkan pada makna tahrim atau haram. Nah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan ini apa-apa perintah yang datang kepada kalian dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Nah, ini kerjakan. Wa anhu fantahu dan apa yang dilarang oleh Rasul maka berhentilah. Ini tinggalkan. Lanjutan ayatnya fattaqullah innallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras siksaannya. Nah, fal amru bil intiha anha uh, amma naha anhu yaqtadi wujubal intiha. Maka perintah untuk berhenti dari sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengharuskan wajibnya untuk berhenti. Nah, konsekuensinya adalah haram mengerjakan perbuatan tersebut. Ya. Wa min la, wa min tahrimul fi'li. Maka diantara konsekuensi dari e, hal tersebut adalah haramnya perbuatan itu. Nah, jadi haram dikerjakan. Ya. Wa min al-adillati ala annahu yaqtadil fasada qawluhu sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya larangan itu menunjukkan e, fasadnya, rusaknya perbuatan tersebut alias tidak tidak sahihnya perbuatan tersebut adalah firman Allah uh, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan itu tertolak Yani amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ai merdudun kata beliau, maksudnya tertolak. Tidak diterima karena uh, amalan tersebut dianggap tidak sah. Amalan tersebut dianggap tidak sah. Nah, wa manaha anhu falaysa alaihi amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu mardudan. Maka sesuatu yang dilarang ya, dan tidak ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka perbuatan tersebut merdu amalan tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Nah, hada وقاعدة المذهب fil manhi anhu, hal يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي nah, hal ini dibikin pula kaidah madhab fil manhi anhu dalam perkara yang dilarang ya itu bisa jadi batil atau sahih bersamaan dengan haramnya perbuatan tersebut sebagaimana rincian berikut ini. Nah, perhatikan kata beliau qaidatul qaidatul madhab. Nah, ini tergantung dilihat kalau penulisnya bermadhab Hanafi ya berarti yang dimaksud adalah kaidah madhab Hanafi. Kalau yang dimaksud eh, kalau penulisnya adalah eh, bermadhab syafi'i atau maliki ber, bermadhab madhabnya Imam Malik berarti kaidah madhab-madhab yang dimaksud di sini adalah madhab maliki dan seterusnya nah eh, Syekh Muhammad bin Salih al thaimin rahimahullah ta'ala ya beliau uh, di atas madhab hambali maka kaidah yang dimaksud di sini uh, madhab yang dimaksud di sini adalah madhab hambali nah jadi satu perkara yang dilarang apakah ketika dikerjakan itu batil atau sahih atau dapat dosa atau tidaknya itu sebagaimana rincian berikut kata beliau. Awalan yang pertama, ayakunan nahyu aidan ila dzatil manhi anhu. Nah, au syartihi fayakunu batilan. Yang pertama kata beliau, ya, jadi ini masuk dalam uh, masalah ibadah atau selain ibadah dalam masalah muamalah juga masuk dalam pembahasan ini. Nah, yang pertama ayyakunan nahyu aidan ila dzatil manhi anhu au syartihi fayakunu batilan. Yang pertama ya, kata beliau bahwa larangan tersebut kembali pada zat yang dilarang atasnya atau syaratnya maka sesuatu itu menjadi batil. kita akan beliau sebutkan contoh-contohnya. Nah, Tanian yang kedua ayyakunan nahyu ayyakunan nahyu aidan ila amrin kharijin لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. batilan. Nah, yang kedua kata beliau, larangan tersebut kembali pada perkara luar yang tidak berhubungan dengan zat yang dilarang atasnya dan tidak pula berhubungan dengan syaratnya, maka sesuatu itu tidak menjadi batal. Nah, artinya tidak dianggap batil. Contoh, misalul a'idi ila dhatil manhi man ila dzatil manhi anhu fil ibadah an-nahyu an saumi yau an-nahyu an saumi yaumil aidaini. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kata beliau, contohnya, ya, jika larangan tersebut kembali kepada uh, zat yang dilarang. Kembali pada zat yang dilarang dalam masalah ibadah. Contohnya adalah larangan untuk berpuasa pada dua hari raya. Nah, larangan untuk berpuasa pada dua hari raya. Palit dari Nabi SAW, beliau melarang untuk berpuasa di dua hari raya. Hari raya Idul Fitur dan hari raya Idul Adha. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Umpamanya ada seorang yang uh, atau ditetapkan bahwasanya hari raya Idul Fitr itu jatuh pada hari Kamis. Nah, jatuh pada hari Kamis. Ya, sedangkan eh, hari Kamis itu disunahkan untuk berpuasa. Ya, disunahkan untuk berpuasa. Nah, kalau dia puasa pada hari tersebut, ya, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia berpuasa pada hari yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena hari Kamis ya puasa hari Kamis disunahkan puasa tapi hari Kamis tersebut bertepatan dengan hari raya maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa di di hari tersebut. Nah, masya Allah taala ya, karena larangannya langsung kepada ibadah yang dimaksud ya langsung kepada ibadah yang dimaksud. Nah, wa mithalul aidi itu kalau larangannya kembali kepada zat larangan yang dimaksud, yaitu zat larangan e, kembali kepada zat yang dilarang atau kepada ibadah itu sendiri. Contohnya, wa mithalul aidi ila dzatihi fil muamalah. Contoh larangan itu kembali kepada e, zatul muamalah. Ya, kepada kembali kepada zat yang dilarang yaitu pada perkara muamalah. Contohnya an-nahyu 'anil bai'i ba'da nida'il jum'ati athani mimman talzamuhul jum'atu ini adalah masalah muamalah tadi adalah masalah ibadah sekarang dalam masalah, masalah muamalah nah kata beliau larangan untuk berjual beli setelah azan yang kedua di hari Jumat ya bagi mereka-mereka yang diwajibkan untuk sholat Jumat Nah, perhatikan larangan jual beli. Jadi yang dilarang itu langsung perbuatan jual belinya. Kapan? Setelah uh, azan yang kedua dikumandangkan pada hari Jumat. Nah, ini pembahasan terlepas khilaf uh, dalam uh, apa namanya azan salat Jumat apakah satu kali atau dua kali. Nah, baik. Jadi umpamanya ada orang yang berjual beli setelah azan Jumat eh, atau azan kedua di hari Jumat telah dikumandangkan. Nah, maka yang seperti ini kata beliau, larangannya kembali kepada zatul muamalah. Itu jual beli itu sendiri kena disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Jumuah ayat 9, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, kalau telah dipanggil, ya, ini kalau kalian telah dipanggil untuk sholat Jumat, ya, sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah. Ya. Wadarul bay, dan tinggalkanlah jual beli. Yani utrukuhu, tinggalkan jual beli itu. Maka fannahyu aidun ila zatil bay, Maka larangan di sini ya itu kembali kepada zatul bay, yaitu jual beli itu sendiri. Barang siapa yang tetap berjual beli pada hari Jumat, sedangkan azan yang kedua telah dikumandangkan di tempat tersebut, ya, maka jual belinya itu tidak sah. Jual belinya tidak sah. Taib. Masya Allah Ta'ala. Taib, bagaimana kalau umpamanya uh, dia di Masjid A, lingkungannya di Masjid A. Nah, sedangkan uh, se sementara jual beli Tiba-tiba azan yang kedua telah dikumandangkan di masjid B. Nah, apakah dia tetap masih boleh berjual beli? Nah, kalau kita lihat kaidah ini ya disebutkan dalam ayat idanu dia lisolah kalau dia dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat ya di hari melaksanakan sholat di hari Jumat. Berarti yang dimaksud dengan panggilan di sini ya panggilan atau azan di tempat dia biasa sholat. Ya, kalau dia masih terus jual beli, sedangkan di masjid tempat dia jual beli tersebut belum azan yang kedua, maka tetap sah jual belinya. Nah, tetap sah jual belinya. Sedangkan uh, azan yang kedua itu terjadi di mana? Di masjid yang lain. Nah, demikian pula kalau seandainya ada uh, dua orang wanita ya, tetap saling berjual beli walaupun setelah dikumandangkannya azan yang kedua. Apakah jual beli mereka sah atau tidak sah? Nah, jawabannya jual beli mereka tetap tetap sah karena beliau menyebutkan mantalzamuhul jum'ah, orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, sedangkan wanita tidak wajib sholat Jumat. Nah, wanita tidak wajib sholat Jumat. Demikian pula kalau ada yang berjual beli antara dua orang laki-laki yang sedang sakit umpamanya. Sakit itu diantara uzur untuk tidak sholat Jumat. Maka kalau dia tetap uh, dia dia berjual beli maka jual belinya sah. Nah, tapi bagaimana kalau umpamanya ada orang yang berjual beli Eh, penjual si penjual laki-laki, si pembelinya wanita. Apakah sholatnya, uh, apakah jual belinya sah? Nah, maka kita katakan ya jual belinya tidak tidak sah karena yang namanya jual beli itu harus ada antara dua orang, antara si pembeli dan si penjual. Sedangkan si penjual adalah orang adalah orang yang dilarang untuk melakukan jual beli karena apa? Karena azan yang kedua telah dikumandangkan di hari Jumat. Nah, masya Allah taala. Baik. Ya. Jadi nanti dilihat dilihat orangnya, dilihat dilihat kondisinya. Nah, itu kalau larangan tersebut kembali kepada zatul manhi anhu. Kembali kepada zat yang dilarang. Seperti tadi contohnya kita contohkan yaitu e, puasa di hari raya, demikian pula jual beli setelah azan yang kedua dikumandangkan. Nah, masya Allah taala. Yang kedua jika larangan tersebut wa mithalul aidi ila syartihi fil ibadah. Contoh kalau larangan itu kembali kepada syarat kepada syaratnya, yakni dalam ibadah. Ya. Maksudnya ada larangan, tapi larangan tersebut bukan pada ibadah itu. Ya, larangannya pada apa? Pada syarat ibadah. Contoh, an-nahyu an lubsi an-nahyu an lubsi rajuli thawbal hariri an-nahyu an lubsil an lubsil an-nahyu an lubsil an an an lubsil rajuli thawbal hariri. Larangan dari uh, memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Perhatikan. Fasitrul ini contohnya ya. Jadi contoh kasusnya seorang yang memakai pakaian dari sutra. Laki-laki memakai pakaian sutra sedangkan dia ingin sholat. Kata beliau, fasitrul aurati syaratun lisihati sholat. Ya. Menutup aurat itu syarat keabsahan sholat. Dipahami ini? Sholat, ya. Sholat ini diantara syarat sah sholat adalah apa? Menutup aurat. Menutup aurat. Nah, sedangkan orang ini, dia menutup aurat dengan sesuatu apa? yang diharamkan oleh Allah yaitu menutup auratnya dengan memakai pakaian dari sutra. Ya. Faida sataraha faida sataraha bithawbin manhiy anhu bithawbin manhiy anhu lam tasih lam lam tasih salatu. Nah. Kalau dia pakai pakaian eh, sutra tersebut ya, memakai pakaian yang dilarang tersebut, maka tidak sah solatnya. Kenapa tidak sah? Li'audin nahi li'audin nahi ila syartiha. Karena larangan itu kembali kepada apa? Syarat solatnya. Dipahami ya? Kalau contoh kasus yang pertama tadi, larangannya itu kembali kepada apa? Zat yang dilarang, yaitu zat ibadah atau zat muamalahnya. Nah, kalau contoh yang kedua ini, ya, larangannya bukan kembali pada ibadahnya tapi larangannya kembali kepada syarat ibadahnya seperti di sini tadi menutup aurat itu syarat menutup aurat untuk melaksanakan sholat berarti di antara syarat sah sholat adalah apa menutup aurat sedangkan dalam menutup aurat dia melakukan pelanggaran ya ada larangan untuk memakai pakaian sutra bagi laki-laki maka ketika dia menutup auratnya dengan pakaian sutra tersebut apakah sholatnya sah atau tidak nah, menurut kaidah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala salatnya tidak sah. Kenapa? Karena larangan untuk memakai pakaian sutra tersebut ya, itu kembali kepada syarat keabsahan salat. Kembali kepada syarat keabsahan salatnya. Nah, Masya Allah taala. Ini uh, madhab. Ini yang madhab yang dipegang oleh beliau. Yani madhab Hambali. Madhab Hambali. Ya, adapun jumhur ulama ya Jumhur siapa? Nah, kalau kita katakan jumhur, ya kalau kita katakan ini madhab hambali, ya ini berbeda dengan jumhur. Maka jumhur yang dimaksud tiga madhab yang tersisa. Karena ada empat madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Kalau kita berbicara tentang empat madhab ini, umpamanya kita sebutkan salah satu madhab ini pendapat dalam madhab e, Hambali umpamanya. Begini dan begitu. Dan jumhur menyelisihi pendapat ini. Maka jumhur ini maksud apa? Tiga madhab yang tersisa. Atau sebaliknya, umpamanya kita katakan ini adalah madhab syafi'i. Umpamanya. Jumhur menyelisihi perkara ini. Atau berbeda dengan jumhur ulama. Maka jumhur ini maksud tiga madhab yang tersisa. Madhab eh, Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Dan seterusnya. Nah. Masya Allah Ta'ala.